Ya, tetapi al-mu'tamadah artinya menjadi patokan atau sandaran. Nah Kami ucapkan jazakumul khair atas koreksinya dari pihak kita. Kemudian kita lanjutkan pada pertemuan pada pasal yang kedua di malam hari ini al-faslu tsani akhta'un yajibul hadru min minha. Pasal yang kedua kekeliruan-kekeliruan akhta yang wajib dijauhi darinya. Ya, kesalahan-kesalahan yang wajib dijauhi. Karena apabila kekeliruan ataupun kesalahan-kesalahan ini ada pada diri seorang penuntut ilmu, maka susah untuk mendapatkan ilmu. Susah untuk menampung ilmu. Karena di sana ada penyakit-penyakit yang seharusnya penyakit ini jauhkan dari dirinya, tapi justru penyakit itu ada pada dirinya dan terus dipelihara. Maka di sini Asy-Syaikh Ibnu Saimin rahimahullah menyebutkan wa hunaka akhta'un yartakibuha ba'du tulabul ilm. Hmm? Belum selesai gitu. الثانية ما masya Allah Jazakul khair kira sudah selesai karena tandanya sudah pindah ini Hai naam ternyata belum selesai ya asani yang kedua dari cara-cara untuk mendapatkan ilmu min turuq tahsil ilmi an tatalaqqa dhalik min ilmin mawsuqin fi ilmihi wa dinihi termasuk cara untuk memperoleh ilmu engkau talaki min muallimin engkau talaki hal itu dari seorang pengajar yang terpercaya, musuh, yang sikoh. Kau mengambil ilmu dari orang seorang alim, seorang pengajar yang musuh, yang sikoh. Hati-hati mengambil ilmu dari ahlul ahwa. Naam. Karena para ulama telah memperingatkan kita. Di antaranya Muhammad bin Sirin. Ya, bahwa ilmu ini adalah agama. Fanzur amman takhudhu Maka perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Karena ada orang yang semangat untuk mendapatkan ilmu, semangat membaca ilmu, sampai pun karya-karya ahlul ahwa dibacanya sama dia. Sehingga di dalamnya bercampur. Dia tidak mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Allah mustahil. Menganggap dirinya bisa menimbang mana yang harus diambil dan mana yang tidak diambil. Maka kita pun berhati-hati Nah, karena ahlu hawa mereka juga berusaha bagaimana caranya agar dagangan-dagangan mereka laris di masyarakat. Coba antum perhatikan ketika masuk di toko-toko buku. Karisma atau toko-toko buku yang lainnya maka di sana akan kita dapati buku-buku Allah Musta'an. Sampai ada yang memprotes tentang kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dijual bebas. Buku-buku Syiah banyak diperdagangkan. Ya. Buku-buku yang sebenarnya Islamnya telah jelas, tetapi di sana ada buku-buku yang menerangkan tentang seminar ini, seminar itu perdebatan ini, perdebatan itu. Banyak. Maka kita mencukupkan diri dengan buku-buku ahlu sunnah yang kita telah mengenal siapa pengarangnya, siapa penerjemahnya. Fi'ilmihi ilmihi wa yaitu dari guru-guru yang fikoh dalam ilmunya dan agamanya. Perhatikan. Wahad tariq asra'u wa atqanu lil ilm. Maka dengan cara yang seperti ini dia akan lebih cepat, lebih mungkin di dalam mendapatkan ilmu. Ya dia cari guru-guru yang mautuk fi ilmu ini. Lianna tariqa al-awwal qad yadillu fi talib وهو لا yadri إما لسوء فهمه fahmih قصور علمه Karena cara yang pertama ini banyak yang terluputkan dari para penuntut ilmu. Dia tidak menimbang, tidak memperhatikan guru-guru yang dia menuntut ilmu darinya. Yang penting imamanya besar, jenggotnya panjang, tongkatnya panjang, wah ini sudah guru yang nah istimewa ini. Nah, sorbannya jarang di, di yang, apa namanya? Jarang dilepas, itu terus yang dipakai. Nah, oh ini Masya Allah, ya. guru-guru yang seperti ini yang dicat ketika dia menuntut ilmu. Ada yang bertapa di sini, ada yang bertapa di sana. Oh ini sudah. Hati-hati. Nah. Sementara dia tidak mengetahui. Imma lisui pahami. Bisa jadi karena buruknya pemahamannya. al qusir ilmi. Atau sedikit ilmunya. Auligarizalik minal asbab atau selain itu dari sebab-sebab yang lain. Amma tariqus tsani fayakunu fihi al-munaqashah wal akhdhu wa rad ma'al muallim fayanfatihu bidzalika li talib abwaban katsira fil fahm. Adapun dengan cara yang kedua, itu tadi cara yang pertama ya, atau mungkin yang dulu pernah kita baca aja. Nah, pada cara yang kedua ini yang kita baca sekarang ini, dia dengan cara munakosyah berdialog. Wal akhdhu warad bisa mengambil dan bisa membantah. Mu'al muallim bersama al muallim bersama gurunya. Jadi yang pertama itu dia mengambil dari kitab-kitab yang terpercaya. Nam tanpa guru yang dulu pernah kita lewati itu. dari karya-karya para ulama. Jadi yang pertama dia tanpa guru, sedangkan yang kedua ini dia bersama guru. Bersama bersama guru. Maka di sini disebutkan bahwa ketika dia tidak ada gurunya, Naam bisa jadi banyak hal-hal yang luput darinya. Sementara dia tidak mengetahui. Bisa jadi karena ya buruknya pemahaman dia atau dangkalnya ilmunya atau selain itu dari sebab-sebab yang lain. Ini yang pertama yang sudah pernah kita lewati. Ah, yang kedua ini menuntut ilmu dari seorang guru yang sikoh. Nah, maka ketika dia bersama guru, bersama syekh, maka dia bisa langsung berdialog dengan syekhnya mengambil langsung ilmu darinya. Dan ketika membantah, ya dia juga bersama muallim, bersama syekhnya. Fayang fatahu bidalik sehingga dengan itu dia akan membuka bagi penuntut ilmu abwabun katsirah fil faham. Bab bab yang banyak dalam pemahaman dia. Kami langsung dibimbing oleh syekh ketika dia keliru bisa langsung diberikan penjelasan oleh syekhnya. Buat tahqiq demikian pula ketika meneliti yang lebih dalam. Nah maka banyak kita melihat buku-buku seperti ya dari Syekh bin Baz, Syekh Nusaimin, Syekh Mukbil. Nah, ada orang-orang yang mengarang buku kemudian diteliti oleh masyayikh. Dikasih mukadimah. wa kaifiyatu difa anil aqwalis sahihah dan ketika dia bersama syekhnya dia bisa membantah membela dari akwal sahihah dari perkataan-perkataan yang sahih. Bagaimana cara ya membela ucapan-ucapan yang sahih jika ada orang yang tidak menginginkan ya ucapan-ucapan yang sahih tersebut justru membatalkan yang umpamanya maka dia bisa membelanya Waradil Waradil akwalid demikian pula bersama syekhnya dia akan bisa membantah Kaul-kaul ad-du'ifah. Ucapan-ucapan yang lemah. Ucapan-ucapan du'ifah. Wa idha jama talib baina ini karena dari akmalu atam. Dan jika seorang penuntut ilmu mengumpulkan mengumpulkan dua cara ini, ya dua-duanya ditempuh sama dia, dia banyak membaca karya-karya ulama al-mawthuq demikian pula dia bersama al-syekh al-mawthuq ya maka ini kata Syekh Ibn Taimin akmal wa atam lebih sempurna dan lebih atam sempurna juga seperti lebih lebih sempurna maka wal yabda at-talib bil ahami fal aham. Maka hendaklah hendaknya lah bagi at-talib penuntut ilmu untuk memulai yang terpenting dan yang terpenting berikutnya. Sebagaimana yang semalam kita baca dalam kitab Tauhid. Secara prioritas mana yang harus pertama kali disampaikan kemudian berikutnya dan berikutnya. Nah, Dan inilah yang disebut dengan Rabbaniyun mereka para pendiri, para robbani yang mengetahui mana yang lebih diutamakan kemudian berikutnya dan berikutnya. Wa mihbabi mukhtasaratil ulumi qabla mutawwilatiha atau mutawwalatiha hatta yakuna mutarakkiyan min darajatin ila darajatin ukhra. Maka dia memulai dari ringkasan-ringkasan dulu. Ringkasan-ringkasan ilmu. Matan-matan. Qawaidul arba'ah, usul sitta, enam, salah satu usul kasyubhat, baru kita tauhid, baru naik lagi. Akidah, akidah wasitiyah, akidah tahawiyah, dan terus meningkat ke atas. Nah, yang ringkas-ringkas dulu, kemudian mutawalat. Apa ini sebelum mutawalat? Sebelum yang panjang-panjang pembahasannya. Sehingga dia bisa menaiki satu derajat ke derajat berikutnya. Nah, seperti orang naik tangga. Jadi ketika naik tangga, satu demi satu menaikinya. Dan dari tangga satu langsung melompat ke tangga yang ketiga, yang keempat, susah. Enam, dikhawatirkan jatuh. Enam. Kalau dalam masalah dunia, ya lompat melompat paling ya badan yang lecet. Tapi kalau dalam masalah agama, lompat melompat, ketika salah lompat, maka akibatnya fatal di dunia wal akhirah dan susah untuk diperbaiki kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang sudah salah dalam menuntut ilmu, nah, ketika diberikan ilmu yang berbeda, maka susah untuk meninggalkan ilmu yang dulunya dari ilmu-ilmu al-batin. Apalagi sudah turun temurun. Apalagi umpamanya dia sudah digaji puluhan juta. Sementara ketika dia meninggalkan itu mungkin tidak ada gajinya atau gajinya sedikit. Maka jadi bahan pertimbangan. Maka hati-hati dalam apa ini memulai menuntut ilmu. Fala yas'ad ila darajatin hatta yatamakkan min qablaha liyakuna Sudahu saliman kata Syekh Ibnu maka jangan dia naik ke derajat yang lebih tinggi sampai dia mutkin yang sebelumnya. Nah, dari ketika dia naik ke jenjang berikutnya, jenjang yang sebelumnya itu sudah mutkin. Sehingga ketika dia menanjak naik ke puncak yang lebih tinggi saliman dia akan selamat dia akan selamat apalagi umpamanya dia belajar hanya dua tahun seperti al mutazawijat yang ketika ingin berangkat ke negeri al Yaman maka itu betul-betul dia perhatikan mana yang harus pertama kali dia kejar selesaikan satu-satu kalau mampu Ya tidak masalah. Beberapa materi dia ikuti. Tetapi kalau dia tidak mampu kemudian semua ilmu dari awalnya sampai ujungnya di, diambil, ah dikhawatirkan. Ketika pulang tidak ada kesimpulan. Karena banyaknya materi yang dipeganginya. Satu-satu diambil. Nah, apalagi ya kita ini sudah penuh memorinya. Susah untuk menghafal sebagaimana ya mereka-mereka yang masih anak-anak pikirannya masih waras masih banyak menghafal ilmu ini ilmu itu namun ya ada juga orang yang sudah memiliki umur tetapi Allah beri kemampuan untuk belajar ini belajar itu Alhamdulillah kalau dia memiliki kemampuan seperti itu selesai ya dari pasal yang pertama cara untuk memperoleh ilmu. Jadi cara yang pertama dia belajar dari buku tanpa guru. Buku-buku yang terpercaya yang dikarang oleh para ulama. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, dia duduk langsung di hadapan para syekh, para guru, para ulama. Dan kata Syekh Ibnu Taimin yang lebih selamat yang kedua ini. Yang yang kedua, karena yang pertama banyak kemungkinan ya buruknya hafalan dia, pemahaman dia, atau dangkal keilmuan dia, ataupun sebab-sebab yang lain. Kemudian al-faslu tsani. Pasal yang kedua. Yang kita tadi sudah awal-awal memulainya sudah. Akhtaun yajibul hadru minha. Kekeliruan-kekeliruan yang wajib untuk diwaspadai. Nah, wa hunaka akhtaun yartaqibuha ba'du talab al-ilm. Di sana ada kekeliruan-kekeliruan yang harus diperhatikan atau dijauhi oleh sebagian penuntut ilmu. Minha al-hasad. Di antaranya al-hasad. Al-hasad ini sudah menjadi bahasa kita, hasad, dengki. Naam. Al-hasad. Apa al-hasad? wa huwa karahatu ma an'ama bi ala ghairi yaitu tidak senang membenci apa yang Allah beri nikmat terhadap yang lainnya itu hasad jadi ketika seorang mendapatkan nikmat ya dia nggak suka pada temannya dapat ini dapat itu dia karohah, nggak suka nikmat itu. Walaisa huwa tamanni zawali nikmatillah ala al ghair. Dan bukan berangan-angan untuk hilangnya nikmat Allah dari yang lainnya. Bukan berangan-angan hilangnya nikmat Allah atas yang lain bal huwa mujarrad ay insan ma an amallahu bih ala ghairi tetapi dia hanya sekedar tidak suka aja jika ada manusia naam yang Allah beri nikmat ini jadi dia tidak senang kalau Allah beri nikmat kepada yang lain jadi ada manusia yang seperti ini Ya bisa dua kemungkinan. Ya. Kemungkinan yang lain, nikmat itu hilang dari orang, tidak didapatkan atau dia menginginkan nikmat itu berpindah pada dirinya. Semuanya hasad. Fahadahu wal hasad. Ini namanya hasad. Sawa'un tamanna zawalihi aw yabqa. Sama saja, apakah dia berangan-angan hilangnya nikmat itu dari yang lain atau tetap ada pada orang lain itu nikmat itu. Walakinnahu karihun tapi dia tidak suka jika ada yang lainnya mendapat nikmat. Allah musta'an. Ya ada tipe-tipe orang seperti ini. Nah. Ketika saudaranya mendapatkan nikmat, dia justru tidak suka, tidak senang. Maka ini apa ini penyakit bagi para penuntut ilmu yang harus dia jauhkan dari dirinya apalagi dia seorang mukmin naam yang dia ingin mendapatkan kebaikan sebagaimana yang lain juga ingin mendapatkan kebaikan kama haqqaqa dzalika syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagaimana hal itu telah disebutkan atau dikatakan oleh syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah faqala al-hasadu karahatul insan ma'an amallahu bi ala ghairih. Hasad adalah kebencian manusia apa yang Allah beri nikmat terhadap yang lainnya. Allah musta'an. Ya. Saudara yang mendapatkan kenikmatan, dia membencinya nikmat yang Allah berikan kepada yang lain. Maka wal hasad qad la takhlu minhu nufus. Dan hasad terkadang tidak bisa lepas dari jiwa seseorang. Ya, kadang hasad itu tidak tidak bisa lepas. Tetap ada. Ya'ni qad yakunu ittirariyan li nafsi. Yaitu yang mana jiwanya tidak bisa menolak hal itu. Ada jiwa-jiwa yang seperti ini. Nah, hasad, hasad dan hasad. Walakin ja'a hadis akan tetapi datang dalam hadis Tetapi hadis ini didoifkan oleh Syalbani. Naam. Idza hasadta fala tabghi. Wa idza dhananta fala tuhaqqiq. Apabila engkau hasad, maka jangan diikuti. Dan apabila engkau berburuk sangka, apa ini zon maka jangan direalisasikan. Namun hadis ini dilemahkan oleh para ulama. Dari hadis Harisa ibnu Nu'man. Di oleh Syalbani dalam Al-Jami. Halaman 2000 atau hadis 2526. Al-Muhim namanya hasad bukan hal yang baik Nah, ada hasad yang baik tapi bukan hasad namanya, namanya ghibtah. Naam, yaitu dalam hal kebaikan. Yang sering kita mendengar dan telah mengetahui yaitu seorang diberi ilmu kemudian dengan ilmunya dia mengamalkannya dan menyampaikan kepada yang lain maka dia berkeinginan juga ingin mendapatkan ilmu dia bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada yang lain Ya, seperti hasad tapi hasad namanya ghibtah. Atau seseorang yang diberi harta kemudian dengan hartanya dia berinfak fisabilillah bisa berinfak maka dia pun berangan-angan, berkeinginan ingin mendapatkan harta dan dia juga bisa menginfakkan kepada yang lain. Ini namanya ghibtah. Adapun selainnya Allah al musta'an yakni anal insan yajibu alaihi idza ra'a min qalbihi hasadan lil ghair alla yabghu alaihi bi qaulin aw fi'lin yaitu bahwa manusia diwajibkan atasnya apabila dia melihat di dalam hatinya ada hasad yakni mengetahui kalau di hatinya itu ada hasad terhadap yang lain ya maka jangan diikutinya dengan ucapannya ataupun perbuatannya. Ucapannya atau perbuatannya. Fa'ina min hisalil yahud. Karena yang seperti itu termasuk perangainya orang-orang Yahud. Ahlaknya orang Yahud suka dengki, suka hasad, iri hati. Ya, orang Yahud seperti itu keadaannya. Sementara kita dikirim oleh Nabi Khaliful Yahud, selisilah orang-orang Yahudi. Tercelah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-54 Am yahsuduna an-nas ala ma atahumullahu min fadlihi Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmata wa mulkan azima. Ataukah mereka hasad kepada manusia yaitu Muhammad atas apa yang Allah telah berikan kepada mereka min fadli keutamaannya. Ini orang Yahud hasad kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh kami telah berikan kepada ala Ibrahim, keluarganya Ibrahim, Alkitab al-Hikmah. Dan kami berikan kepada mereka kerajaan yang besar. Nah, ini orang-orang Yahud melihat kondisi kaum muslimin di atas kebaikan mereka dengki, hasad. Sampai sekarang ini, ya, mereka terus seperti itu keadaannya di negeri Yahudi sana dekat Palestina ya tidak senang melihat kondisi kaum muslimin ketika mereka maju baik dalam masalah keduniaan ataupun apa yang pembangunan ataupun anak keturunan mereka. Sehingga ketika sasarannya terjadi pertempuran, selalu anak-anak kaum muslimin yang dihancurkan. Anak keturunan mereka. Kemudian wilayah-wilayah itu dicaplok, diambil oleh al-Yahud. Nah, Thumma innal hasid yaqau fi mahadir. Kemudian sesungguhnya orang yang hasad ini dia akan terjatuh di dalam mahadir. Hal-hal yang dikhawatirkan. Terjatuh dalam hal-hal yang dikhawatirkan. Awalan yang pertama karahatuhu ma qadarullah. Kekhawatiran-kekhawatiran itu adalah dia tidak menyenangi apa yang Allah telah takdirkan. Dia benci terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena pemberian nikmat itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada hamba-hamba yang lain, kemudian dia tidak menyenanginya, berarti dia telah menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Fa inna karahatahu ma'ana Allah bi ala hadha syakh karahatun lima qaddarahu Allah qawlan wa mu'aradatun li qada'il azza wa jalla. Karena ketika dia hasad atau membenci apa yang Allah beri nikmat terhadap seseorang, maka berarti dia telah membenci sesuatu, sesuatu yang Allah tetapkan, takdirkan. Berupa takdir kauni. Jadi Allah sudah mentakdirkan si fulan dapat nikmat. Kemudian dia tidak senang. Dan ini merupakan bentuk penentangan terhadap qada Allah azza wa jal. Dia tidak senang dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini kekhawatiran yang pertama atau bahaya dari orang yang hasad. Apalagi seorang penuntut ilmu ketika saudaranya umpamanya ketika menghafal mudah cepat paham dia kok nggak paham paham kemudian timbul hasad nah hati-hati yang seperti ini maka kita pun berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita juga diberi kemudahan dalam menuntut ilmu justru dengan hasad yang seperti ini menjadikan kita susah untuk mendapatkan ilmu hasad bukan hasad ingin seperti temannya berilmu tapi hasad ingin ilmu itu pindah dari kepada dirinya atau hilang dari orang lain bukan hasad-hasad Egypto Tanya yang kedua Annal hasanat Annal hasada Ya'kul hasanat hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan. Ya akan memakan kebaikan. Kamala kama ta'kulun narul khotob Hatabah. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Ya hasad لأن الغالب أن الحاسد يعتدي إلى المحسود بذكره ما mahsud وتنفير الناس ma anhu. Karena kebanyakannya orang yang hasad ya dia akan tidak suka terhadap orang yang dihasati. Ya, mengantarkan kepada tidak kesukaan dia terhadap yang didengki tadi. Sehingga dia akan menyebutkan apa-apa yang dibencinya. Dan kemudian dia menjauhkan manusia darinya. Jangan dekat-dekat itu. Dia ini begini dan begini. Iya, dihasati bagaimana caranya biar manusia tidak senang kepadanya wal hati an qadrih wa ma kemudian dia merendahkan kedudukan orang yang dihasati tadi dan semisal itu ya orang-orang yang dihasati sama dia yang diiri direndahkan kedudukannya martabatnya dan yang semisal itu. Maka kebaikan-kebaikannya akan diambil oleh orang-orang yang dia berbuat hasad kepadanya. Yang dihasati yang tadi. Allah musta'an. Maka Syekh Ibn Saimin menyebutkan bahwa min kabair dzunub. Ini merupakan termasuk kabair dzunub di antara dosa-dosa besar besar. Allah Allati qad tahuttu bil hasanat yang mana hasad itu tadi akan melepaskan atau merontohkan kebaikan-kebaikan. Betapapun banyak kebaikan-kebaikannya kalau hasadnya terus juga berjalan, dikhawatirkan habis kebaikannya. Nah, maka kita memohon kepada Allah. Ya, terus dikoreksi hati-hati ini dari sifat-sifat yang seperti ini. Nah, apalagi seseorang sudah beramal, berusaha untuk beramal, angan-angan untuk meraih, untuk mendapatkan al-jannah, namun penyakit hasad ini tidak bisa dilepaskan dari dirinya. Allah musta'an hanya dia mendapatkan kecapaian dan keletihan. Salisan yang ketiga. Ma yaqau fi qalbil hasid min al-hasrati wal jahim wan nar allati ta'kuluhu aklan. Apa yang terjadi di hati orang yang dengki, orang yang iri tadi, orang yang hasad berupa duka cita wal jahim wan nar ya jahannam nar alladhi ta'kuluhu aklan yang akan memakan kebaikan-kebaikan itu tadi. Kebaikan-kebaikannya akan dilalap atau untuk menggantikan terhadap orang-orang yang dia hasati. Fakullama ra'a ni'matan min Allah ala hadzal masud igtamma wa dhaqa sadra. Maka ketika dia melihat nikmat-nikmat dari Allah terhadap orang yang dihasati itu tadi, Igtamma. Hatinya marah. Dan menjadi sempit dadanya. Kok dia terus dapat nikmat kita ini kok tidak ada peningkatan sudah dibanting-banting terus tulangnya kerja setiap setiap hari Segitu-segitu aja rezekinya sementara dia itu sepertinya banyak lowongnya ke sana kemari tapi kehidupannya kok cepat benar Orang bilang nyaman benar. Nah, sementara kita ini Allah musta'an. Jadi ukuran dia untuk kebahagiaan itu atau kecintaan Allah kepada seorang itu dengan rezeki yang banyak. Tidak tahu kalau ya nikmat nikmat itu semuanya cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. وصار يراقب هذا الشخص sehingga dengan itu dia terus mengawasi orang ini orang yang dihasad tadi dia awasi sama dia perhatikan sama dia Kullama anama Allah alaih binikmatin hazina. Maka ketika orang yang diawasi itu terus diawasi itu mendapatkan nikmat dari Allah, hazin, sedih. Aduh, dapat lagi dia. Waktamma marah. waduh, kata alih dunia. Dunia yang luas ini terasa sempit. Naam. Dunia yang luas seperti ini sempit bagi dia. Jadi menghayal terus kerjaannya. Memperhatikan orang tersebut yang sana sudah mulai membangun. Yang sana sudah mulai punya kendaraan. Terus diperhatikan. Sementara dia tidak memperhatikan ada yang apa yang ada pada dirinya. Maka seperti ini penyakit. Penyakit yang harus kita menjauhinya. Jangan sampai ada pada hati-hati kita. Nah, bisa jadi mungkin ya dia susah untuk mendapatkan sebagaimana yang lain bisa jadi itu disegerakan siksaan di dunia dan di akhirat sudah tidak ada lagi bisa jadi kita nggak tahu semuanya hikmah dari tangan Allah Subhanahu wa taala bisa jadi orang yang diberi kenikmatan terus diberi pancingan oleh Allah dia bisa mensyukuri bisa membelanjakan dengan jalan al-haq atau tidak. Itu juga tanggung jawab yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nikmat ataupun yang lainnya itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik yang dirasakan oleh hamba itu baik ataupun yang sebaliknya. Semua kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menjalani kehidupan dunia. Maka penyakit-penyakit yang seperti ini berusaha untuk dihilangkan sejauh-jauhnya dari hati-hati kita. Memang kelihatannya tidak tidak enak memang, tapi bersabar. Ya, itu kok peningkatan rezekinya masya Allah cepat betul Sementara kita ini ya sudah mandi keringat umpamanya atau sudah mandi lumpur. Tapi kok seperti ini aja terus keadaannya. Nah, mungkin yang pelihara ayam sudah mandi tai ayam. Nah, yang pelihara ikan mandi lumpur. Tapi kok kondisinya tidak seperti mereka yang ya Cuma pegang-pegang HP, handphone saja tapi ya kenikmatan terus yang dia dapatkan cepat perkembangan, ah, bisa balik. Ya, yang seperti ini sudah masing-masing jalannya sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dalam kandungan itu sudah dituliskan umurnya, rezekinya, naam dia bahagia ataupun sengsara, semua telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita bersabar ya menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala. Masih tersisa ya pembahasan kita ini kita bisa membacanya pada kesempatan-kesempatan yang yang lainnya. Nah, semoga memberikan peringatan terutama kepada diri kami pribadi dan juga kepada ikhwanuna Wallam sawab Subhanahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta khatu bilaik Tafadzalu hafizakumullah